Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, eh, Nabi Abi Wisnayati di Desa Sukamantri. Siap. Panasaran kita tadinya. Siap. So. Oh, yang curhat Pak Ustaz. Kui ah. <laughs> curhat aku Ustaz ah. Curhat dong. Menyikapi fenomena zaman sekarang Ustaz. Siap. Kami sebagai orang tua melihat anak-anak terlalu anteng di media sosial, ya, Ustaznya. Hmm ketimbang pinter bersolawat ketimbang pinter ke masjid ke madrasah malah anteng di rumah teh masing-masing wae tamanya karena HP lanjut na adina tak gitu oh, asik ya gitu. pelakan Pak Ustad oh ya yang nah. eh ya itu mah sudah pasti ya eh, jadi kami sebagai orang tua malah anak-anak teh pinter menggunakan media sosial hmm pada saat ini kami khawatir. Okay. Sementara ke masjid-masjid disuruh ngaji teh nggak salah tuh ya Ustaz pas pulang sekolahnya. Yeah. Ya. Tidak pernah betah gitu di masjid yeah. teh. Jadi pertanyaan kami teh sebagai orang tua kumaha tuh Ustaz teh supaya anak-anak teh betah hayang mereka masjid jika bahola gitu. Tapi Ustaz jadi ungkas balik sekolah teh geus makan tuh di masjid. Ah. Karena kan teu tak kitu kumaha. Alhamdulillah biasa bertanya ke Ustaznya hatur nuhun. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu. Bu akhirnya boga budak opat awewe ngukul lain awewe opat budakan. Melang kebudak budak ayeuna mah sosial medianya lebih juara nggak poe teh gitu weh nah bisa gitu contoh mama ke ayam boga budak gede ambek cek indung nate jangan nate ayata mamah ke naon kamu siang ngawaradul mah mamah terido ngalahirkan budak tukang ngawadul kirining telepon mah ini ada telepon dari om bilangin mamanya nggak ada om kata mama ibu hayang budak penyewa handphone tong sok dicontoh abdi mah alhamdulillah mun abi balik barudak geus teu wani nyawa handphone da urangna tara mawa hand saya bikin aturan kalau ada ayah di rumah awas kalau ada yang pegang handphone karena ayahnya juga nggak pegang handphone karena rumah tangga sekarang tong mati jauh sa sumur, sa kasur, di ruang tamu nusa ruah. handphoneungna Bapak anak handphone Bapak anak anak najeng mobile Legend masing-masing jadi jika nuga teh tapi akhirnya nyambung gara-gara setanPR ngaranang handphone matamah handphone disimpan mobilmahatik rumah tangga Oh ya gara-gara handphone ibu-ibu airuna saroleh Haha la gawek aka mana-mana mata kulit nambah rodas tapi sinalan status nihta status aku galau udahdak yangrikat Ma Ka aku nyarek hari Mama malahma soketering aku ya rinya jadibu mulai komandan lotul nyarek mana komandan kan dia karakter si prajurit si balik kanan prajurit pakaiek balik kanan lik duh be malik sia ka kidul kabeh maralikeun gitu, komandan mah harek teh ibu teh mau jadi komandan mah dijebing dijebean komo ibu sok lepas tangan kabudak mengamuk siapa juga bawa sia monyet pakai monyet deh ya eh mah kawin monyet ke budak nate ruaseun eh siapa malik malikeun wae teh dibalikeun mah tutup atuh mah koplok siapa nurut kasa nanya kata tangannya kak emak makai so ngalawan ke bapak tah jadi eta teh bu kabeureuyaan mun abdi mah nyarek nyekel handphone urang mah nyekel handphone nitah salat urang mah nyontohan salat hareupeun TV barudak lagu TV TV parem karena ningali urang salat ai pendidikan mah ya eh uh, aya kemana ke masjid yuk ikut yuk ke masjid karena awewe unggul ngalawan Kan yang dianjurkan ke masjid malah laki-laki ya. Kalau sholat perempuan mah kata ayah juga di ceramahnya disunahkan di rumah inter. tapi tetap natipi sudah ayah mau ke masjid jangan rela ke masjid aja tapi ayah pulang sudah pada sholat ya siap ya udah lewat ya salam masa Allah oh, koplok iya. sholat sunat di rumah dong oke turun di masjid Masya Allah kalian nah masih di TV komitmennya kan tadi ayah pulang kalian udah sholat cek nubungsu bungsu udah rame udah teteh teteh aja nah nubungsu bungsu nonton TV si tetehnya kan dengan berat hati nak kudu sholat kuma cara nikah sholat nakir teteh tadi ayah ke masjid teteh nitip salam ke siapa ke Allah kamu juga dapat salam biar tepat saya ku ngobrol dari siapa ya Nah, jadi ku contohnya punya sok jadi jadi lalaki tanya